الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من ثرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in Semoga Allah yang maha dekat Menghujamkan di hati kita keyakinan Bahwa Allah maha dekat Wa ma'akum Aina makuntum Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada Wallahu bima ta'maduna ta bashir dan Allah maha melihat apapun yang kamu kerjakan yang kamu lakukan semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang selalu setiap saat merasa didengar oleh Allah sehingga kita berbicara lebih sibuk ingin diterima perkataan kita oleh Allah daripada sibuk ingin dinilai oleh manusia mudah-mudahan Allah yang maha tahu isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang yang selalu sadar Allah tahu isi hati wa na'lamu ma tuwaswis wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati siapapun yang mengenal Allah pasti sulit lupa kepadanya semakin kita ingat Allah yakin kepada Allah semakin tenang karena janji Allah Allah bidzikrillah tatmainnul qulub camkan hatimu hanya akan tenang dengan mengingat Allah segala sesuatu selain Allah hanya ciptaan Allah yang tidak berdaya memberi manfaat tanpa izinnya bergabung jin dan manusia semuanya akan memberikan sebutir nasi saja kalau Allah tidak izinkan tidak ada tidak ada karunia kecuali dari Allah min fadlir rabbi semuanya hanya dari Allah maka jangan berharap apapun dari makhluk kecuali berharap dari penguasa langit dan bumi penggenggam setiap makhluk semakin hati ini berharapannya dari Allah makin tenang dan makin dicukupi makin berharap dari selain Allah makin tegang karena yang kita harapkan tidak punya apa-apa makin kecewa dan tidak dijamin oleh Allah akan dicukupi Surat Al-Baqarah ayat 52 Fadkuruni Azkurkum 152 Fadkuruni Azkurkum Washkuruli Wala takfurun Allah walaupun kita lupa kepadanya Allah senantiasa mengurus kita Kula yaumin huwa Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, Allah tahu nih siapa di antara hambanya yang bersikir, Allah akan mengingat kita dalam keadaan yang lebih baik, spesial. Beruntunglah orang-orang yang ahli zikir. Kemarin sudah kita bahas Rasulullah bertanya kepada para sahabat Maukah aku beritahu amalan yang paling agung Yang paling suci di hadapan Rob kalian Yang paling tinggi derajatnya Yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak Yang lebih baik dari bertempur Engkau menebas leher lawan atau engkau ditebas Zikrullah Ta'ala Itulah zikir Saudaraku sekalian Faedah zikir banyak Ini ada kumpulan hadis-hadisnya Tulisan Arabnya Ya saya bacakan saja beberapa ya. Kalau tentang ketenangan, saudara ingin tenang, tidak ada jalan. Hei, para istri, jangan nyari ke kebahagiaan dari suami. Bagaimana suami bisa membahagiakan istrinya, sedang dia sendiri stres? Jangan sibuk mencari cinta dari makhluk, karena hati dalam kekuasaan Allah. Cari cinta dari Allah. Dialah yang membulat balik setiap hati. Nah, bergaul dengan orang, pikiran kita melakukan yang terbaik. Bukan mengharapkan kepentingan pribadi. Allah penguasa segala karunia. Faedah yang pertama Di antaranya adalah Surat Fusilat ayat 36 Sebetulnya musuh kita Inna syaitan lakum adubun Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu Setan diciptakan oleh Allah Menjadi pembisi kepada kita kita sesat bukan karena bisikan setan. Kita sesat karena mengikuti bisikan setan. Nabi Adam mengikuti bisikan iblis. Akhirnya makan buah tersebut yang dilarang. Tapi ketika tobat tidak tuh menyalahkan iblis. Tobana zolamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami zolim kepada diri kami sendiri. Iblis ini, setan dan kawan-kawan tidak kelihatan oleh mata kita. Tapi dia lihat kita. Kita banyak kesibukan, tidak ingat kita lagi ditipu oleh dia. Dia tidak punya kesibukan. Selain nipu kita. Kita ngelawan dia sendirian dia keroyokan nipu kita. Dia ada di aliran darah kita. Rumit lawan iblis, lawan setan, udah nggak kelihatan, keroyokan, kerjaannya juga nipu, Mau saudara ngelawan godaan setan? Ya, Fusilat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Dialah Allah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Jadi makin kuat zikir Makin terpelihara Ada anjing galak Daripada kita ribut ngurusin anjing galak Bilang sama yang punyanya Pak ini anjingnya Ngegogog terus Nah, diambil yang punyanya. Lebih aman daripada kita bertarung sama anjing, benar? Makanya orang yang kuat zikirnya, insya Allah hatinya lebih ikhlas. Kalau sudah lebih ikhlas, setan gak mempan. Nipu ya, gak ada jalan kita tertipu. Kalau nanti mau marah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Karena kalau orang sudah marah, mungkin wajahnya mirip dengan wajah setan ya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan Abu Bakar Ashidik. Lalu Abu Bakar dihina. Rasul tenang, senyum, senyum, senyum maksudnya. Abu Bakar dihina terus-terusan mulai tersulut juga amarahnya. Akhirnya Abu Bakar marah. Rasulullah pergi. Kenapa Rasul engkau pergi? Waktu engkau dihina, engkau sabar. Kulihat malaikat di sekelilingmu. Tapi ketika engkau bangkit dan marah, Kulihat malaikat pergi dan setan di sekelilingmu. Maka Rasul pergi. Makanya kalau saudara sedang jengkel, tersinggung, mau marah, hati-hati tim pembisik sedang. Kurang ajar, kurang ajar kamu. Kedengar enggak dia? Kedengar tidak? Saya ini bapakmu, saya ini bapakmu. Jita. Tendang. Nurut saja hasilnya dibui saja gitu kendaraan setan itu nafsu Nah bilang sama Allah yang menguasai setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau diangkot misalkan di hadapan ada yang ya menarik perhatian, pasti kata setan, lihat tuh, jarang-jarang begini. Ciptaan Allah loh. Setan pasti menginginkan kita berdalil. Ucapkan subhanallah sambil lihat tuh. Subhanallah. Begitupun sedang rekreasi tadabur alam. Lihat yang mandi tidak pakai pakaian sehelai pun juga tatap subhanallah. Tanduknya begitu tajam, ekornya. Saudara membayangkan apa? Saya dari tadi membayangkan kerbau, hadirin. Hadirin. Maksiat dalam keadaan zikir itu lebih ada remnya dibanding maksiat tanpa zikir. Wah, bagaimana maksiat sambil zikir? Daripada maksiat tanpa zikir, lebih lancar astagfirullah ya Allah tolong ya Allah tolong gak kuat astagfirullah astagfirullah ampun tolong ya Allah astagfirullah ya Allah kuatkan kuatkan kuatkan kuatkan Rob Rob tolong tolong ya Allah ampun ampun ya Allah ampun ampun itu jauh lebih bagus daripada gila lu keren banget zikir ah, zikirlah Silakan Ustaz. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثر Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Masya Allah. Ini ada hadis sohih ini ya dari Imam Muslim bahwa Suhail bin Abi Solih berkata, bercerita, suatu hari bapakku mengutusku ke kabilah Bani Harisa Aku pun pergi bersama seorang teman. Tiba-tiba terdengar suara memanggil-manggil nama temanku dari balik sebuah tembok. Dan ketika aku dan ketika temanku melihat ke balik tembok tempat suara tadi berasal, ia tidak mendapati seorang pun di sana. Kenapa saudara jadi tegang begini? Maka sepulang ke rumah aku ceritakan kejadian ini kepada bapakku dan dia berkata, "Seandainya aku tahu bahwa engkau akan mengalami kejadian ini, tentu aku tidak akan mengutusmu. Tapi bila engkau mendengar suara, maka kumandangkanlah azan karena aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda sesungguhnya setan apabila terdengar panggilan salat atau azan lari tunggang langgang. Jadi kalau ada yang memanggil lihat kalau tidak ada siapa-siapa bisa baca ayat kursi bisa al-ikhlas al-falak anas atau bisa adan sudahlah tidak apa-apa jin itu ada tapi Allah sudah menyiapkan sarananya tidak usah pas punten jin badai ngalangkung itu malah lebih meyakini kekuatan dia mending ngaji saja lebih meyakini kekuatan Allah yang menggenggam jin Ada lagi Ustaz Yang ketiga nih Ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah itu adalah Abdul du'a Kalau Abdul zikri La ilaha illallah Memenuhi itu timbangan Dan ucapan Subhanallah walhamdulillah Keduanya memenuhi langit dan bumi jadi orang-orang yang banyak zikir seperti nabung pulsa. Terus kalau pulsanya banyak kan leluasa teleponnya ya. Beda dengan kita. Kerjanya miss call. Dan yang di miss call tidak punya pulsa, miss call lagi. Ayo tiap detik. Kemarin sudah dibahas yang namanya zikir itu tidak hanya menyebut nama Allah, membaca Al-Qur'an, itu juga bagian dari zikir. Asmaul husna dan sifat-sifat Allah itu bagian dari zikir. Doa itu juga zikir. Majlis ilmu mengingat Allah ini juga zikir. Membahas halal haram zikir. Amar ma'ruf nahi mungkar yang ikhlas itu juga zikir. Bekerja di jalan Allah karena Allah itu zikir. Ngurus anak zikir. Apalagi kalau kumplit, Ketika anak lihat anak, hmm, ya Allah, ini ciptaanmu, membelai rambutnya, ya Allah, engkau ciptakan rambut sehalus ini. Apa mah ngeliatin aja, ya Allah, kecil-kecil bunyi. Alhamdulillah, peledak bahwa <laughs> oh ya Allah, boneka mah nggak bisa kentut, ini mah bisa. Pakai baunya juga bau tua ya kan. tidur lihat bulu-bulu halusnya ya kukunya yang lembut siapa yang merancang ini Masya Allah zikir tiba-tiba anak nangis hmm, ya Allah engkau ciptakan bisa nangis mungkin ini ngembangkan paru-parunya tiba-tiba rewel nggak bisa berhenti udah bilang saja kepada yang menggenggam dia siang dan malam siapa Allah baca ayat kursi, al kiklas al-falak. Jangan ngaji, jangan ngaji. Ah, jangan berhenti, dah dia mah nggak ngerti ya. Itu mah aja, tenang. Mungkin begitu. teruskan Zikir adalah penggugur dosa. Seperti kita tahu, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi seratus kali sehari digugurkan dosanya bagai walau seba walau sebanyak buih di lautan hadis Bukhari Muslim itu bagi yang ingin dibersihkan oleh Allah makanya ahli zikir itu hatinya jadi bersih ahli ngobrol susah zikir ahli zikir jarang ngobrol jadi yang suka segala dikomentari lihat yang pendek pet bun pet bun pendek buntet pasti dia nggak zikir Pendek pun terciptaan Allah hadirin. Kan? Siapa tahu di sisi Allah dia jauh lebih cemerlang hatinya. Makanya hati-hati kalau orang banyak ngobrol, ngaler, ngidul, itu zikirnya kurang. Orang yang banyak zikir mau bicara tapi secukupnya saja. Kalau punya teman tukang ngobrol sebaiknya jangan lama-lama, bisa nambah dosa. Tapi kalau punya teman ahli zikir, lama-lama sama dia kita ke bawah zikir. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Atau terperciki api. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ustaz Kayak gini ya Batuk Tenggorokan gatel Ini nggak bisa ingat ke siapa-siapa Selain ke yang menciptakan tenggorokan Benar? Gimana? Ya suka-suka Allah aja Kenapa Allah bikin sakit? nggak boleh ditanya kenapa Allah bikin sakit tapi apa hikmahnya sakit ini? Mungkin zolim ngejaga tubuh milik Allah ini kurang dikasih istirahat, kurang olahraga. Mungkin Allah mau ngasih mau menggugurkan dosa, sakit nelen, aduh itu ya perih. Mungkin ada yang tersakiti sehingga dosa digugurkan lewat perih. Mungkin mau nambah ilmu, browsing di internet Kenapa batuk? Sakit nelen sebabnya apa? Jadi ilmu. Mungkin mau silaturahmi dengan dokter. Kenapa ketawa? Mungkin bagi-bagi rejeki dengan apotek. Ya, ada rejeki Allah yang mau diberikan kepada apotek. Kita dibikin sakit supaya nyampe rejekinya ke sana. Ah, obat mahal, gak usah disebutin. Karena disebutin nggak disebutin tetap harganya ya. Kalau beli sesuatu mahal sing rido, Karena nggak rido juga udah dibeli. Tapi itu obat segede gini 100 ribu Yang gede tuh kreolin Saudara mau diganti kreolin Tidak mau itu ya Itu obat karbol Sedikit Bayar 100 ribu Apotek harus ngegaji karyawan, benar? Uang itu pakai gaji karyawan. Karyawan pakai ngontrak rumah. Pakai bayar sekolah anaknya. Dibawa ke sekolah, di sekolah pakai gajian guru. Gurunya punya anak. Terus gitu. Jadi sing rido, biarin. Jangan suka nyebut-nyebut mahal. Mahal itu kan karena duit kita sedikit, ya. benar jangan nyebut mahal jadi ketahuan sedikitnya Ustaz فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Maka aku berkata kepada mereka, Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu Sungguh dia Allah Maha Pengampun Niscaya dia akan menurunkan air hujan yang lebat dari langit kepadamu Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu Dan mengadakan kebun-kebun untukmu Dan mengadakan sungai-sungai untukmu Jadi disuruh memperbanyak tobat Tobat itu zikir Ingat kepada Allah yang maha pengampun Ingat hanya Allah yang bisa mengampuni, menghapuskan dosa. Astagfirullahaladzim. Ternyata tobat itu bisa membuka berbagai pintu karunia. Hujan yang lebat. Makanya doa minta hujan tuh tobat. Termasuk yang ingin hartanya nambah banyak tobat. Ini asli nih. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istighfar aja yang banyak. Nanti kebuka rezekinya. Termasuk yang ingin punya anak, banyak tobat. Termasuk yang ingin punya jodoh karena punya anak kalau nggak ada jodohnya susah, ya. Jadi yang masih belum punya pasangan tobat. Apa yang harus saya tobatin? Ah, itu nggak ngaku dosa-dosa ya. Allah nanti memberikan infrastruktur, kebun, dan sungai-sungai. Masya Allah, Masya Allah. Oke, itu sebagian. Sekarang saya mau ngebahas siapa aja sih yang suka zikir. Mungkin kita jarang tahu ya, yang zikir itu bukan hanya kita yang sudah zikir lebih banyak. Ini nanti kita bahas sebagian lagi ya, karena orang yang berzikir itu cenderung wibawa adem, tenang, mantap, ajet. Kalau yang kurang zikir, resah, gelisah, bingung, galau. Nggak enak saja. Kalau orang sudah tidak nyaman dengan dirinya, orang-orang di sekitarnya tidak akan nyaman. Kalau orang sudah mantep dengan dirinya, sekitarnya mantap. Nyaman dia. Jadi jangan salahkan anak-anak atau orang-orang di sekitar kita boleh jadi kita sangat kurang zikirnya baik saya akan coba siapa aja yang banyak zikir jadi yang berzikir itu Oke sebentar ya Tenang ya nggak usah lihat bukunya Tadi mah ada di sini Ustaz. Sebentar, harus tenang. Biasanya kurang zikir ini. Astagfirullah ya Allah, yang mana ya Roba? Tadi kan engkau sudah lihat saya baca ya. Jadi saya akan bacakan siapa saja yang berzikir. Batu, apakah dia berzikir? Nah, ya. Malaikat sudah pasti zikir, bertasbih ya. Yang pasti yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Kalau malaikat itu surat Al-Anbiya 1920. Jin juga bertasbih yang Islam. Gunung-gunung dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Jadi kalau saudara lihat burung, dia lagi bertasbih nih. Jangan sembarang diketepel saudara ya. Nanti dia bisa lapor sama Allah ya, ya Allah, saksikanlah saya lagi tasbih diketepel. Guru itu tasbih juga dan guru itu bertasbih wa yusabihu rabbuh bihamdi dan guru itu bertasbih dan memuji Allah demikian pula para malaikat surat ar-ra'd ayat 13 makanan ya, Abdullah bin Mas'ud berkata kami pernah mendengar tasbihnya makanan ketika ia sedang dimakan ini hadis sahih ini ya hadis riwayat Bukhari saya bacakan lagi ya. Dalam riwayat lain, kami pernah makan bersama Rasulullah dan kami mendengar tasbihnya makanan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Jika Abu Darda dan Salman menulis surat satu sama lain, mereka selalu berkata, dengan piring yang mana? Hal itu karena mereka berdua pernah makan bersama dalam satu piring. Ketika keduanya sedang makan, Tiba-tiba piring beserta makanan yang ada di dalamnya bertasbih. Masya Allah. Ja'far bin Muhammad meriwayatkan bahwa bapaknya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit. Lalu Jibril mendatanginya dengan membawa nampan berisi anggur dan kurma basah. Kemudian Nabi memakan sebagiannya dan makanan tersebut bertasbih. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan ini Al-Albani. Jadi ini benar. Kita jangan kaget ya. Ah, tapi model kita makanya enggak ya. Sebab kitanya juga tidak bertasbih. Kita melihat anggur, hah, hararasem ge anggur ayeuna mah. Udah kecil-kecil bijinya gede yang mahal Boro-boro mau bertasbih itu-itu. terdengar oleh kita. Karena kitanya juga kufur nikmat. Ini kan yang memakannya itu yang selalu bertasbih kepada Allah. Sehingga bersih hatinya. Allah izinkan. Kerikil. Bertasbih kerikil nih. Riwayat tentang tasbihnya kerikil sangat terkenal. Dalam sebuah hadis Abu Darda, semoga Allah ridho, berkat Rasulullah pernah mengambil tujuh buah kerikil maka kerikil-kerikil tersebut bertasbih di tangan Rasulullah. Saya mendengarkan dengungannya. Kata Abu Darda. Kemudian Nabi meletakkan kerikil tersebut di tangan Abu Bakar. Maka kerikil itu pun bertasbih lagi. Kemudian meletakkannya di tangan Umar. Dan mereka pun bertasbih lagi. Lalu meletakkannya di tangan Usman Dan bertasbih lagi. Ini juga sama nih sohih nih. Semua orang yang di dalam perkumpulan itu mendengar tasbihnya kerikil itu. Jadi saudara jangan suka sambil diam tuh kan suka pengangguran ambil batu peletak. Dia lagi bertasbih tuh. Atau sambil duduk nyabutin rumput, cabut. Bayangkan kalau saudara yang jadi rumput leher tercabut. Ingat bertasbih ya. Makanya kalau kita sedang camping itu ini para santri kan pernah solo bivak sendirian di gunung dipisah satu sama lain bertasbih itu. walaupun kita tidak mengerti tapi kita harus tahu semuanya bertasbih jadi tidak sendirian apakah nanti jadi takut tidak kalau Allah membuat kita sanggup mendengarnya, pasti untuk membuat takjub kepada Allah ya. Masya Allah. Ah, kita mah nggak usah mimpi yang macam-macam ya. Saya mah pengen ah, ah jangan, pengen bertasbih saja kita. Karena kalau kita dengar sesuatu bertasbih, mungkin jadi ujub kita, ingin cerita dan kalau sudah cerita cenderung ditambah-tambah karena ingin menunjukkan kita ini soleh e, pada suatu malam ya ketika saya tahajud saya mendengar suara bertasbih ah, saya berbahagia Allah memilih saya mendengarkan suara tasbih itu terus adiknya bangun siapa yang ngematiin alarm saya oh ternyata handphone ternyata handphone <laughs> ada gaya ya ikan besar di lautan. Nah, ini jelas ya. Ini hadis tentang sesungguhnya innallaha wa tahu dan semalak malaikat dan penduduk langit yang tujuh dan bumi sampai semut yang berada di liangnya dan ikan besar mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Eh. Semut, ikan, Doa mereka. Bisa itu mereka doa. Kuda. Sesungguhnya tidak ada seekor kuda Arab pun kecuali diizinkan baginya untuk berdoa setiap fajar dengan dua doa. Ya Allah, Engkau telah menguasakan aku kepada orang yang engkau kehendaki. Oleh karena itu jadikanlah aku termasuk salah satu keluarga dan harta yang paling dicintainya. Jadi kuda teh doa itu supaya dicintai kita. Makanya Rasulullah melarang orang ngobrol di atas kuda. Maju enggak, kemana-mana enggak, ngobrol. Turun kalau mau ngobrol. Kasihan kuda. Kecuali yang kuda boleh dinaikin dan tidak capek-capek siapa? Kuda lumping. <laughs> Sia-sia deh astagfirullahaladzim. Kan yang paling capek itu naik kuda apa? <laughs> Kuda lumping ya. Kita yang naik kuda, kita yang menderita. Apakah benda mati bertasbih? Batu bertasbih. Begitulah burung bertasbih, semut bertasbih, kuman bertasbih. Jadi tidak boleh dendam sama kuman gara-gara ada bakteri Aedes aegypti eh itu mah nyamuk ya. Gara-gara bakteri amuba kita jadi mencret. Oh Bakteri itu diutus oleh Allah untuk membuat jatah mules kita tiba. Gara-gara nyamuk demam berdarah anak saya jadi demam berdarah. Enggak kata nyamuk, saya salah apa men? Saya tasbih nih. <clears throat> Saya mah ditugasin Allah aja. Bagian menggigit. Wah kenapa Allah membuat keluarga jadi demam berdarah gini ya? Kalau enggak sakit zikirnya suka kurang. Anak menggigil, ya Allah, tolong anak ini ya Allah. Kalau lagi sehat mah enggak, mana teh banget-banget teuing sih. <clears throat> Oh, banyak rahasia Allah. Dengar ya, dengar. Kesulitan itu bisa mendekatkan kepada Allah. Kalau ditarik kepada Allah dengan kesenangan susah, sulit. Sulit itu tidak buruk. Kreativitas tuh banyaknya datang dalam kesulitan. Benar? Asli nih hadirin. <clears throat> Puji dengan caci jauh lebih bahaya puji karena puji cocok dengan nafsu dan cenderung kita bisa bohong kepada diri kita sendiri kalau biasa dipuji. Tapi kalau dicaci bisa evaluasi diri, bisa memperbaiki diri. Nafsu sih senangnya dipuji. Tapi Allah menggerakkan orang mencaci kita ya enggak apa-apa, enggak ada bahayanya dicaci. <clears throat> Nabi dicaci tidak? Dihina? Difitnah? Diancam? Diboikot? Jadi hina tidak? Tidak kemuliaan itu milik Allah. Yang dimuliakan Allah tidak bisa dirusak oleh mulut orang. Oh saya dengar itu bikin film siapa? Seorang turunan Israel di Amerika. Ya saya baru baca di internet. Eh, kita harus tepat menyikapinya. Yang paling diinginkan oleh mereka syariatnya adalah timbul kehebohan. Mereka ingin umat Islam marah dan menunjukkan kemarahan tidak proporsional sehingga jadi bukti tuh saya tidak mengatakan jangan marah tetapi kemarahan kita harus ngepas ya Islam sebetulnya sudah diciptakan Allah sempurna dan mulia tidak butuh pembela Kalaupun kita berjuang membela Islam, sebetulnya aslinya sih membela diri sendiri. Perjuangan untuk Islam tuh aslinya sih sebetulnya ngebela diri sendiri. Yang dapat pahala dirinya sendiri. Yang berguguran dosa dirinya sendiri. Kalau terbunuh jadi suhada ya dirinya sendiri. Islam sudah sempurna. Apa yang diciptakan Allah sempurna ya tidak bisa dirusak siapapun juga. Orang mau mencela Islam sehebat mungkin, ya paling balik ke dia sendiri. Benar? Halo? jelaskan. <clears throat> Jadi jangan berlebihan, ya. Tenang. Kita harus tidak suka terhadap yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam, tetapi tindakan kita harus proporsional. Baik rekan-rekan sekalian Jadi mulai sekarang Kurangi ngobrol Berbanyak zikir Setuju? Ah saya mah zikir teh hanya baru mulut aja Hati <laughs> saya mah ngelantur Ya udah mulut aja Allah juga lihat kok Ya Allah maaf nih ya Baru bisa mulut aja Subhanallah Tungguan aja orang setengah Orang zikir sih Astagfirullah. Tungguan sih mantap gitu-gitu teh astagfirullah hadi mana ya teh. Astagfirullah. <laughs> Ada yang baca ayat kursi ujungnya solawat ya. Allah oh, fil alamin nah, inna. Nah, saya enggak puguh nih berita. Tingkatkan coba seribu, sepuluh ribu Tidak harus pakai bilangan ini. Tapi kalau pakai target cenderung jadi banyak. Kalau tidak tuh cenderung sekeingatnya, ya kan? Yang paling bagus tidak pakai peralatan yang lain, pakai tangan aja. Tetapi kalau tangan enggak, zikir enggak, sekarang ada tasbih elektronik tuh. Kalau itu membantu kita jadi zikir sementara ya, pakailah. Tapi jangan sampai mengganggu orang. Cekluk, cekluk. Kan ada kantor, cekluk, cekluk. Semua cekluk, cekluk. Jangan ganggu. Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiits fa aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Bisa kalau di depan orang banyak takut jadi ria, jangan sambil bicara dengan di depan orang subhanallah. Atasan lagi bicara, "Saudara, saya akan berikan briefing subhanallah. Itu juga Eh, bisa salah persepsi orang ya dan kitanya juga bisa ria dan orang bisa tersinggung nah kalau itu kurangi pakai tasbih bagus tidak Rasulullah tidak pakai tasbih kalau itu membantu membuat kita jadi sewaktu-waktu niatnya bertasbih. Tapi kalau itu hanya mengotori kita apalagi di depan orang, sallallahu sallallahu subhanallah. Ya ya ya sallallahu sallallahu sallallahu Ada riaknya ya nggak usah. Ya. Nanti ada di malam hari usahakan mulut dengan hati bunyi coba. Ya malam-malam cari tempat sembunyi gitu. Gelar sajadah, harumkan sesudah sholat sunnah, tahajud. Mulai Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Irhamni Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astagith Wa aslih li sya'ni kullahu Wa la takilni ila nafsi Tarfata'in لا إله إلا أنت Subhanaka إني كنت من الظالمين Aduh, enak doaan dengan Allah tuh. ya, kalau belum bisa banyak-banyak atau tiga-tiga ya. Baca Ismul ajam pahami artinya, yakin nih Allah sedang mendengarkan, memperhatikan. Enak itu, masya Allah. Coba aja, ya. Nanti tiba-tiba hati teh sedih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan. Terus diulang-ulang. Nanti kerasa keluar air mata. Aduh, enak plong di sini. Ngadu aja ke Allah. Curhat ke orang mah gak gampang. Yang dicurhatin aja banyak masalah. Dan ingat loh teman-teman, curhat ke orang tuh tidak semua orang kuat mendengar curhatan orang. Biasanya suka pengen bunyi dia. Nanti dia cirinya ngomong gini nih. Pak, gak usah diceritakan sama yang lain ya. Ini kita-kita aja. Itu udah pasti ketiap orang ngomong gitu. Dan yang paling buruk, saya sudah janji sama dia nggak akan ngomong. Tapi untuk Mbak saya akan omongkan ini. Kalau ada orang, nah, mendingan nggak tahu aja daripada ngotorin hati kita, ya kan? Kecuali yang menjadi kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu teman-teman sekalian. Cobalah di jalan, duduk, berbaring. Kalau perlu, handphone masukkan ke sini. Cep, setel ayat kursi. Itu juga zikir. Allahu la ilaha illa huwal Makanya bagus sekali kemana-mana kita dalam keadaan wudhu, wudhu saja. Makanya ibu-ibu nggak usah pakai make up, penghalang wudhu make up. Jadinya muka kamar kecil ditahan karena nah, saya wudu lebar udahlah nggak segitu-gitu juga ya make up yang sangat tebal membuat kita ketakutan gerimis jadi totol-totol susah wudhu udahlah terima aja wajah kita segitu adanya ya nggak usah berlebihan jalanin aja hidup ini setuju zikir ah silakan Ustaz dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda orang-orang mufarrid telah mendahului mereka para sahabat bertanya siapakah orang-orang mufarrid itu wahai Rasul beliau bersabda orang-orang yang selalu menjaga zikrullah zikrullah meringankan beban dosa-dosa mereka sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ringan tanpa beban dosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Abu Musa radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya seseorang mempunyai uang yang banyak dan ia membagi-bagikannya dan seorang lagi sibuk dengan berzikir kepada Allah, maka orang yang sibuk berzikir kepada Allah adalah lebih utama Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa memperbanyak zikir kepada Allah, maka sungguh ia telah terbebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tabrani. Masya Allah. Pengen zikir terus? nah naik motor zikir Terpa angin Subhanallah Ya Allah Dari samping hmm, Alhamdulillah Telinga masih bisa mendengar normal Dilihat ada pangrok di sana Ya Allah Alhamdulillah Saya diberi hidayah Bisa ikut pengajian Coba kalau kita nggak dapat hidayah Kita juga sama pangrok itu Pangrok tuh kan kasihan Dia susah sholat Jumatnya Masih ingat kan Ini saya dapat cerita Ah gak usah ceritakan ya Cerita jangan Jadi adik ya, Adeda ketemu dengan Pangrok Waktu mau Jumatan Kang Ayo kita Jumatan yuk Pangrok itu Kan rambutnya kesini Dia lihat temennya Dia lihat kiri lihat ke atas gitu <laughs> maksudnya ini penghalangnya kan susah memang ada yang nggak ngerti nggak apa-apalah ya ini terlalu dalam hadirin nah kalau lihat seperti gitu kita zikir oh ya Allah beri hidayah taufik mereka juga hambamu keluarin doa daripada wah pangrok badan pinarakaun mau apa belum tentu juga siapa tahu dia diberi hidayah oleh Allah taubat nasuha benar Mending doa, doa juga zikir. Ya ya Allah, ya Allah. Tolong beri hidayah ya Rob, berikan wahai pembulak balik hati. Pasti ibunya ngadap-ngadap punya anak soleh. Keluar zikir lagi ya. Lihat di pinggir jalan ada kakek-kakek jualan. Ya Allah, kelihatannya kurang laku. Gerakan hamba-hambamu untuk beli ya Allah. Sing dapat rezeki yang halal barokah lihat lagi di TV ya pejabat hmm, ya Allah beri hidayah taufik supaya jadi pemimpin yang adil mending doa daripada weh iya ya koruptor belum tentu juga ya doain weh terus lihat artis centil oh, ya Allah eh, buatlah tobat ya Allah gitu ya mending doain doain betul tidak daripada sumpah serapah yang tidak merubah siapa tahu saat itu saat mustajab kita dapat pahala doa kebaikan kan mendoakan kebaikan tanpa diketahui doanya diijabah nyantel ke Allah dengan berbagai bentuk bisa baca Quran bisa zikir bisa asmaul husna bisa doa ya bisa tafakur lihat kupu-kupu ya Allah maha suci engkau maaf hadirin dan saya senang kalau ada yang ngirim atau lihat dalam Discovery Channel atau apa kemarin ada buaya di bedah itu sengaja ditonton aduh subhanallah lihat kulit buaya tuh uh tebal sampai pisau bedah juga susah siapa yang bikin kulit kayak gitu gigi buaya tuh tidak dibuat mengunyah tapi mencengkram itu sampai gigitannya itu Gak bisa dilepaskan tuh kecuali oleh empat orang. Kan ada tuh seorang pawang ya, dia masuk ke dan ditutup oleh buaya. Waduh, oleh empat orang baru ya sudah nasib begitulah. Itu dah buaya mangap pakai kepala di dikesanain. Ya. Ternyata buaya itu masya Allah hadirin kan itu buaya kalau makan habis semua tuh dengan kukunya dengan tulang-tulang seperti apa pencernaannya? Itu kan gak gampang. Kuku segede gini, tulang kak. Gitu buaya kan tidak punya kemampuan mengunyah, hanya menelan. Habis tuh, peres Siapa yang ngurus? Ternyata buaya tuh punya paru-paru yang bagus. Kalau mau tenggelam, kempesin, tenggelam dia. Diatur oleh gelembung seperti kapal selam. Masya Allah. Ternyata walaupun di dalam laut, di dalam air mangap, ini tuh ada katup di sini, nutup kita suara otomatis. Wah, siapa yang bikin semua ini selain Allah? Alhamdulillah tuh ada tayangan kayak gitu, nggak usah dekat dengan buaya, ya nggak usah ikut nyelam ketahuan. Masya Allah. Nah itu yang ditonton TV itu dan acara ceramah yang bisa nguatin iman gitulah ya. Sesama Ustadz dilarang saling mengomentari ya sesama biskota dilarang saling mendahului itulah nah tonton yang gitu kalau mau ya itu zikir di kutub aduh ada binatang kutub beruang kutub ternyata bisa tembus penciumannya bisa 4 kilometer. bagaimana burung elang Shoo dari jarak 5 km udah tahu sasaran yang kecil. Uh, itu kan Allah, Allah bisa nangis tuh nonton seperti itu. Bagaimana kemarin juga melihat buah uh, gajah melahirkan sampai berdiri itu. Bro, gajah bayi nanti. Ini segede gitu. Masya Allah. Dan si bayi itu gak protes kuniang, jalan aja. Cuman mazolim saya diragragen begini jalan dia tuh pernah juga suatu saat lihat tayangan bagaimana si bayi ini zikir ya maaf ini zikir cerita zikir si bayi gajah itu ternyata nggak bisa jalan kakinya tertekuk terus jadi sempoyongan nah sedang kafilah gajah harus pergi aduh itu emak dengan anak eh, semua berangkat emak maksudnya emak gajah ya. Itu milih nemenin anaknya tuh bayinya. Semua gajah pada pergi emak. Nah si kakak ini udah ikut kafilah itu tapi lihat ke belakang. Balik lagi tuh si kakak gajah itu. Punya hati dia. Dia tolongin adiknya terus sampai akhirnya bisa jalan. Masya Allah. Takdir Allah kameramen ada di sana. Itu orang kameramen tuh cara Allah memperkenalkan dalamnya lautan, cara Allah memperlihatkan kutub, masya Allah. Gitu tuh zikir ke sana, masya Allah, masya Allah. Jadi banyak cara untuk berzikir. Allah Akbar. Lihat salmon, ya. Uh, segitu jauhnya berenang, balik tuh udah besar ke atas. Dimakan oleh kita, ya. Alhamdulillah. Makan juga zikir. Kalau nggak sampai ke makom bisa melihat, mendengar tasbih. Tapi lihat kalau lagi makan tuh. Ya Allah. Ini. Ma ayam. Menikah. Bukan menikah kawin ya. Hamil. Melahirkan. Oh, telur sampai jadi ayam lagi besar. Buat kita. Dikunyah Lihat sambelnya ya Allah, ini makanan paling paling itu kan paling mewah sambel tuh. Cengeknya dari mana, cabenya dari mana, garamnya, bawang putihnya, ketumbarnya. Aduh, itu ngumpul. Hmm, ya Allah. Ah, ya Allah, ini enak gini. Masya Allah Lihat tempe kedelainya dari mana Lihat daun Allah, Allah, ada yang ngirim buah-buahan, hmm, airnya hujannya sama, yang satu jadi pisang, yang satu jadi anggur, jadi coba deh, aduh ya Allah ini enak pisang. Lihat salak, aduh bungkusnya meni tertib ya. Salak tuh kan leket dibuka, aduh ternyata ada selaput, lembut, tidak beracun, bukan plastik, selaputnya. Masya Allah dilihat potel tengah. Aduh, yang membutan ya enggak? Tahu yang membutan yang si bijinya itu ada lumut-lumutnya. Aduh ya Allah, <laughs> ini anak pisan Allah. Aku hmm. apalagi yang anaknya tuh ya. Itu kan nggak ada bijinya, cekruk. Oh. <laughs> Saudara pengen ya. <laughs> Aduh, sayang makan salak nggak zikir tuh ya. Bisa nangis tuh lihat sawah tuh. Ah, jadi zikir dimanapun. Lihat dosen. Saudara sudah bikin tugas belum? Ya Allah, engkau ciptakan dosen. Apa? Lihat, ha? Ya, lihat kumis bapak apa. Apa kumis saya? Ya Allah, gitu naruhnya pas di sini. <laughs> Coba kalau di sini kan rada repot. allah Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Benar? Masya Allah. Ketemu dengan teman dari Nigeria, ya Allah, Allah ciptakan. Kemarin ada tuh santri di mana kulitnya hitam, Wah, Allah yang desain. Ototnya bagus, Masya Allah, Masya Allah. Pas gunting kuku juga, ya Allah, ya Allah, kuku temanjangin. manjangin Untung yang manjangin kukunya aja, bukan jarinya ya kan. Kan nggak enak tiap Jumat. Waduh. Dan semua yang harus dipotong nggak ada rasanya. Ini menakjubkan. Coba kalau kuku ada rasanya gitu. Oh. Ini rambut manjangin juga nggak ada rasanya. Coba kalau tiap helai rambut ada saraf rasanya jerit jerit oh udah horor tukang cukur bersimbah darah gitu. wah nggak ada darahnya ini untung benar nggak sih masya Allah sempurnalah beres jikir atau gunting kuku minum mandi e, di jalan ada angin petir gelap siang ya semuanya Afala tatafakkaru Asih kalau dengan Allah tuh ya Kalau dengan orang mah ribet Wa huwa ma'akum aina ma Enak hadirin Demikian hadirin sekalian Terima kasih ya Sebetulnya A berharap Mudah-mudahan Eh, malam minggu eh malam Jumat teman kalau masih hidup <clears throat> eh, ada tayangan doa-doa dalam bentuk eh, CD atau dikirim ke handphone saudara masing-masing jadi izin Allah eh, ada tayangan gini maaf ya saya minta maaf boleh saya tunjukkan Minasyaitonirrajim. Kelihatan enggak? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, Surat Al-Baqarah ayat 200. Dua menitan seperti ini. Jadi nanti doa-doa yang biasa kita bacakan wirid-wirid tapi dibuat dalam bentuk seperti ini Alhamdulillah kita sekarang punya peralatan yang sudah dilengkapi oleh Allah banyak yang nyumbang kamera sudah semakin lengkap termasuk kajian al-hikam ini di YouTube sudah bisa dilihat nanti ya mungkin seminggu sekali dua kali keluar tapi kalau saudara mau dapat videonya bisa ditayangkan di rumah kenapa sih pakai filler ini pakai gambar ternyata beda kalau ada gambar dengan nggak ada gambar tuh misalkan saya ceramah tapi saya sembunyi cenderung beda yang lihatnya juga gitu ya jadi kurang konsen tapi kalau ada makhluknya lebih konsen ya minat insyaallah ya mau gratis atau ganti uang produksi mau gratis atau saudara ganti uang produksi nah gini-gini ya saudara mau masuk neraka atau tidak? Jawab. Maukah saudara jadi ahli neraka? Kalau yakin begitu jawabannya. Apakah saudara ingin jadi ahli sorga? Mau jadi ahli sorga? Mau gratis atau ganti uang produksi? yang perkataan itu akan menunjukkan tingkat kekekalan ya. Yang gratis biasanya jiwa fakir miskin ya. Teman-teman jangan suka pengen gratis ya. Walaupun nggak punya uang, tugas kami berusaha membuat gratis, tapi tugas saudara berusaha berbuat yang lebih baik. Karena orang yang suka senang diberi itu mengekalkan kedua afaan dirinya. Jangan, ya. Kita nggak punya uang, lakukan sesuatu. Itu izah kita naik. Kalau kita biasa begini, itu turun. Kalau begini tuh hanya ke Allah, ke manusia balas. Saya nggak punya uang, tapi saya akan nyapu di pesantren untuk satu DVD Sehari penuh saya nyapu, gosek-gosek. Coba, senang tidak dengarnya? A, saya kalau nyapu nggak sempat, tapi saya bisa mijet A. Sekali pijatan tiga VCD. Wah. Ya. Dan bisa sebentar tuh mijatnya dia pijat yang sakit. Aduh, sudah sudah lah. <laughs> Hadirin, kita coba segampang mungkin dapat ilmu ya itu niatnya saya masih iri kepada Twitter Facebook uh, YouTube mereka bisa memfasilitasi gratis walaupun akhirnya dipakai berbagai hal ya harusnya kita berusaha melakukan yang terbaik buat umat tapi umat jangan manja lakukan juga yang terbaik sehingga bisa bergulir terus dakwah itu itu kan yang untung yang ngasih kamera. Setiap kali dibuat, dia dapat pahalanya. Ya kan? Masya Allah. Dah gitu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan ada takdir e, minggu depan e, kita bisa coba saudara dapatkan. Insya Allah. Terima kasih teman-teman sekalian. Mana Julius bin Sa'ad Simanjuntak? Ada? Nah. Apa kabar? Maaf Pak di atas. Oh, sambil berdiri ada apa-apa? Ya. <laughs> Tenang ya. Julius bin Sarsiman Junta, dari mana Julius? Panggilnya apa nih? Julius. Julius. Dari Jakarta ini? Iya. Gimana ceritanya nih malam ini bisa ada di sini? Diajak teman. Karena emang dari hati mau mualaf. Saya tanya teman diajak ke sini punten besarkan dikit Pak Mulyadi. Jadi oh, dia mau memang mau berikhlas syahadat gitu. Iya benar. Terus diajak ke sini. Saya tanya temen temen ngajak ke sini. Oh, tahu nggak ini di sini di, di mana? Kenapa? Di sini di mana? Di Bandung. Iya benar ya. Maksud saya. Uh, pesantren Datu Tauhid itu pernah dengar sebelumnya? Pernah. Pernah ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya sekarang di sini? Baru lihat suasana begini? Iya. Baru alhamdulillah. Ini masjid ya. Ini lagi pengajian beginilah. Iya. Enak nggak rasanya? Tegang? Bahagia? Lumayan. Eh? Lumayan, tegang. Lumayan ya wajar. Ya, alhamdulillah. Tadi ada dua tamu juga dari tiga sebetulnya dua orang Jerman satu orang Indonesia yang jadi dosennya sama ke sini dan dia mengatakan ini di luar pikiran saya sama sekali tentang pesantren karena selama di Jerman mendapatkan masukan Islam itu teroris ya keras kasar tapi pas dia di sini lihat oh semua senyum lihat cottage bersih oh ini masjid begini enak, well managed. Ini di luar yang terpikirkan oleh saya. Gitu. Sebelumnya pasti dengar Islam gimana? Orang tua si ibu Islam. Maksudnya. Oh, alhamdulillah kalau sudah ada turunan ya. Baik, baik alhamdulillah. Doa ibu mudah-mudahan ikuti ya. Baik. lain jadi saksi an la ilaha illallah an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wa ashadu anna muhammadar rasulullah saya bersaksi saya bersaksi Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil Ya Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah yang Maha Menatap, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang baik, menjadi muslimin yang soleh, anak yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, mujahid yang soleh Jadikan jalan hidayah bagi keluarganya ya Allah. Jangan cabut nikmat iman kami ini ya karim. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya alhamdulillah. Terima kasih ya deh, selamat ya sudah menjadi saudara. Ya silakan teman-teman yang mau menyalami. Masyaallah. Kalau mau melihat orang yang baru dimulai pencatatan dosa pahalanya, beliaulah ya. Makasih. Saudaraku sekalian, ini izin Allah di luar banyak. Izin Allah juga tayangan ini disimak sampai ke mancanegara. Saya baca ini ada kiriman dari Kanada yang sedang menyimak. Ya Allah semua yang mengatur. Tapi betapa mudah bagi Allah Kalau Allah menghendaki sesuatu sampai Maka akan sampai Saudaraku sekalian Sibuklah dengan Allah Allah pemilik langit dan bumi Penguasa semua yang kita inginkan Penggenggam apa yang kita takuti Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya Bergabung jin dan manusia akan melakukan apa saja Tak ada yang terjadi kecuali Allah mengizinkan. Mudah-mudahan kita lebih sibuk dengan Allah. Insya Allah Allah akan membuat kita sibuk di dunia ini. Dibimbing, dituntun olehnya. Alhamdulillah kita akan sama-sama membaca beberapa ayat Al-Quran sambil berwakaf. Ya, Kita akan siap-siap sebentar lagi kelihatannya akan membangun masjid lagi.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 yang luput dari tatapan Allah tentu Allah tahu persis semua dosa yang kita lakukan tidak ada satu pun dirikan yang luput dari pengetahuan Allah hanya karena kemurahan Allah kita masih bisa duduk di masjid menyebut namanya Allah lah yang memberikan taufik kita bisa berwudu bisa bersujud bisa berzikir padahal Allah tahu persis seperti apa hati kita yang lebih sering lupa daripada ingat yang jarang sekali ikhlas Allah tahu maksiat demi maksiat yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi Allah saksikan maksiat yang berulang-ulang kita lakukan mudah-mudahan malam ini malam diampuninya semua dosa dihapuskannya aib-aib dibersihkan Allah janji majlis ilmu majlis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni hamba-hamba hadirin kita tidak tahu besok lusa masih hidup atau tidak kalau besok sudah berakhir hidup kita berarti malam ini malam terakhir kalau besok kita sudah kaku tubuh ini Kalau besok kita sudah disolatkan Kalau besok sudah dimasukkan liang lahat Berarti ini malam terakhir bagi kita Kita tidak tahu Kapan hidup ini berakhir Tapi pasti kita tidak siap mati dengan dosa seperti sekarang ini Marilah kita istighfar dengan jujur, tulus. Kita mohon ampunan kepada Allah. Kita tahu apa yang sudah kita lakukan. Wahai Allah, terimalah tobat kami ini. Astagfirullahaladzim Astagfirullah أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Sambil buka lembaran-lembaran kelam Perjalanan hidup yang kotor Jujurlah hadirin Allah maha tahu Akui Bukalah masa lalu ya. Astagfirullahaladzim Astagfirullah Terutama yang pernah durhaka kepada ibu bapak istighfar yang air susu dibalas air tuba yang tidak punya waktu untuk memuliakan orang tua yang jarang mendoakan yang kikir kepada orang tuanya sendiri Istighfar yang kata-katanya sering mengiris hati Yang mempermalukan orang tua. Rabbik fili wali walidayya Warhamkuma kama rabbayani sogir Rabbik fili wali walidayya warhamhuma كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Astagfirullahaladzim Istighfar yang masa lalunya kotor Yang pernah mendekati zina Allah tahu setiap lirikan mata yang kotor Pikiran yang kotor Allah tahu ucapan yang kotor Tubuh yang kotor Istighfar hadirin Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Mudah bagi Allah membeberkan siapa diri kita yang sebenarnya Astagfirullahaladzim Astagfirullah Astagfirullahaladzim istighfar yang selama ini sering munafik yang pembohong yang tidak menepati janji yang tidak amanah yang sibuk membagus-bagus topeng padahal isinya busuk istighfar yang memakan harta haram, yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Astagfirullahaladzim wa atubu Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Ghafur Rahim. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadika salihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal Warahmatan indal Umakfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi Allahumma inna nas'aluka husna al-khatimah Wa na'udzubika min su'il Ya Allah Ampuni kami ya Allah Capek hidup berlumur dosa begini Berikan kesanggupan kami menjauh dari maksiat Menghindari dosa ya Allah Kuatkan iman kami Jangan tergelincir ya Allah Jangan biarkan tubuh ini berkubang maksiat Ya Allah Ampuni orang tua kami sayangi Beri hidayah, taufik Jadikan husnul khotimah Jadikan ahli sorgamu Ya Allah Karuniakan kepada kami pasangan hidup yang amat mencintaimu Karuniakan kami keluarga pada pecintamu ya Allah Selimuti hati ini olehmu ya Rabb Jangan biarkan kami berpaling darimu sesaat pun. Penuhi hati ini olehmu ya Allah. Denganmu ya Rabb. Jadikan hati ini benar-benar hati yang tak pernah lepas darimu. Yang tak berharap selain harap dan hanya darimu. Yang tak takut selain takut jauh darimu. Rabb Jadikan saat ini saat mustajab doa Wahai yang maha mendengar Wahai penggenggam jagat semesta Wahai yang maha baik Ya mujib kabulkan doa kami Ya Allah Amin Hadirin bagi yang masih ingin doa Allah maha mendengar Maha dekat Maha kuasa merubah takdir Bukankah doa jadi syariat jalan berubahnya takdir lah. Jangan ragu-ragu hadirin. Allah maha mendengar, maha dekat. Tidak pernah mengecewakan hamba yang memohon kepadanya. Allah malu bisa bila tangan tengadak kalau menyia-nyiakannya. Hanya Allah yang kuasa merubah segala-galanya. Amin ya Allah. Ya Mujib. Amin ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Allahumma rizukna istiqamah ya Allah Allahumma rizukna istiqamah Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amin Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Allah terima kasih hadirin mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya Hati-hati di jalan bagi yang itikaf-itikaf di sini.